بسم الله الرحمن الرحيم من هذا الحديث فليقرأ Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullah taala. Babu idha lam yadri. Bab jika dia tidak mengetahui kam berapa dia telah melakukan sholat salasan au arba'an tiga rakaat atau empat rakaat sajadah sajadatain Wahwa jaris bersujud dua kali sujud dalam keadaan duduk Al-Imam Bukhari menyebutkan terkadang satu hadis untuk beberapa bab menunjukkan tentang dalamnya ilmu fikih beliau. Wal muhaddisun humul fuqaha. Orang yang ahli hadis mereka adalah orang yang fakih. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala. Diperhatikan lihat bukunya. Haddatsana Mu'ad bin Fadalah Abu Zaid al-Basri dari Basrah negara Irak Haddatsana Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustuwai Basri kadzalik dari Basrah Abuhu man yadhkuruh Sambar Nah, Abuhu Sambar Sin nun ba ra sambar wa kana yabki hatta fasada 'ainuhuma dia menangis sampai rusak kedua matanya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan itulah para ulama terdahulu mereka senantiasa ingat adanya hari akhirat. Hadis Abi Hurairah al Bukhari Muslim. Sab'atun Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh kelompok manusia yang mereka mendapat naungan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Minha rajulun Zakarallahu khalian fafadu Seseorang yang berzikir kepada Allah menyendiri lalu meneteskan air mata. Ini termasuk nanti orang-orang yang mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan naungan kecuali naungan Allah. Matahari didekatkan 4 mil sangat dekat sehingga keringat-keringat mereka itu seperti lautan sampai menggenang sampai masuk dalam tanah sab'ina dira'an 70 dira' nah 70 dira' demikian dari siku sampai ujung jari ini satu dira' padahal hujan yang sangat lebat terkadang tidak sampai 2 meter masuk dalam tanah. Ya, dia darah daerah yang tandus, terkadang yang lewat saja. Namun nanti yang kiamah keringat keringat manusia sampai 70 zira. Bagaimana dasarnya pada hari itu? An Yahya ibn Abi Katsir Yahya ibn Abi Katsir siapa menyebutkan ayahnya salih wakila yasar wakila nasito salih wakila yasar wakila nasito ini nama ayahnya syadidun ahli bidah keras kepada ahli bidah idza ra'aital mubtadi' fit tariq fakhudhu bi jika jikalau engkau melihat seorang mubtadi' di jalan ambil jalan yang lain Jangan berjumpa dengan mubtadi. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang belajar kepada al bidah wal hizbiyun mubtadi'un? Para hizbi adalah ahlul bidah. Tidak boleh bagi kita untuk belajar kepada mereka mendengarkan ucapan-ucapan mereka La nasma' minhum wala karamah. Man yakul hadha? Muhammad bin Sirin. Kita tidak mendengar dari mereka tidak ada kemuliaan baik al bidah. Walaupun pandai, walaupun cerdas, walaupun banyak ilmunya. Ilmu yang mereka tidak yang mereka bawa tidak akan mendapatkan barokah. Ucapan yang lain saya menyebutkan La yustata' al-'ilm bi rahatil jism. La yustata' al-'ilm bi rahatil jism. Tidak akan tercapai ilmu didapatkan ilmu dalam tubuh yang santai. Tidak bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh saja belum tentu mendapatkan apalagi santai. Seandainya kita dari lahir sampai mati bisa baca kitab, tidak akan habis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walau kanal baharu. Nah, saya menyebutkan ayatnya. Midada li kalimat Rabbih. Lanafital bahru qabla an tanfadha kalimat Rabbi. Walau ji'na mithlihi abada. Kalau seandainya lautan itu menjadi tintanya, untuk menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala tidak akan selesai sampai kering laut walaupun ditambah laut lagi untuk menulis kalimat-kalimat Allah SWT ilmu yang Allah SWT tidak akan bisa selesai sementara enam tinta yang kita habiskan sudah seberapa tinta yang kita habiskan seberapa sudah kadang kita punya pulpen pun hilang, bukan tidak sampai habis. Jadi ya, ibaratnya laut sebagai tintanya, pohon-pohon sebagai nampenanya itu tidak akan habis. Bagaimana dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai mati belum tentu kita bisa menghabiskan tinta dua liter. Belum tentu bisa menghabiskan. Apalagi laut yang luas. Orang yang tidak sungguh-sungguh dalam mencari ilmu tidak akan dapat. Bukan seperti sufiah ilmu laduni. Ilmu yang dapat dengan bertapa, dengan semedi, di kuburan ataupun di goa. Setelah itu mendapatkan nam ilham dari Allah SWT katanya begitu. Nah, lain kecuali itu adalah ilmu syaitan yang didapatkan membawa manusia untuk sesat Al-Imam Yahya Ibn Kathir Iza hadra Janazatan lam ta'asya Tilkal laylah Kalau beliau hadir Mengiring jenazah Maka tidak bisa makan malam Nah pada malam tersebut Karena ingat kematian Berbeda dengan kita tidak ada waktu kecuali makan. Ngiring jenazah pun makan. Innal ladzina kafaru kamu ya'kulun. Kama taqulu an'amu wan nar maswallahum. Orang-orang kafir itu bernikmat-nikmatan. Mereka makan-makan sebagaimana makannya hewan. Nah, binatang ternak. Walan'am maswallahum. Nama walan'ar maswallahum. Dan neraka itu tempat kembali mereka. Maka kalian lihat bagaimana sapi atau kambing tidak berhenti makan minum. Terus, kalau ada rumput terus dimakannya, tidak berhenti. Orang kafir juga demikian. Al kafir yakul fi sab'a amwa wal muslim yakul fi ma'in wahid Orang kafir itu bisa makan sampai 6, 7 perut atau usus. Sementara orang muslim hanya makan dengan satu usus. Lihat bagaimana perbandingan antara orang-orang yang beragama Islam dan orang kafir. Orang kafir bernikmat-nikmatan di dunia mereka makan minum sebagaimana binatang ternak. Tidak puas-puasnya. Orang muslim tidak demikian. Berupaya sekali waktu untuk menahan makan dan minum. Bulan Ramadan misalnya atau puasa-puasa yang lain. Anabi Salamah. Salamah bin Abdurrahman bin Auf Abu manhu Manhu Ayahnya pertama siapa? Abdullah kila Ismail Berkali-kali disebutkan Abdullah kila Ismail Zawajah bintah bimuddi tamr Menikahkan putrinya Dengan satu mut tamr Nah demikian satu mut. Jadi maharnya hanya setumut kurma. Rasulullah SAW berwudu kadang satu mut. Nah, Baiklah kita salah bi arba amdad atau bi nah, Karena Rasulullah SAW berwudu dengan selesai mut. Dua per tiga dari ini. Dikit sekali. Kalau mandi hanya empat kali ini satu sok wal ulama yattafikun. para ulama sepakat bahwasanya al israfil ma haram berlebih-lebihan dalam penggunaan air adalah haram walaupun berada di sungai yang deras airnya berupaya untuk menyedikitkan dalam penggunaan air Apalagi dibuang-buang demikian mandi karena satu jeding dihabiskan sendiri. Kadang dua ember besar. Ini semuanya masuk tabdir. Karena Allah sekarang masih banyak kemudahan, banyak air. <clears throat> Tapi nanti kalau Allah berikan ujian yang sangat besar, seperti ikut perang misalnya, atau kemarau yang panjang, kalau terbiasa menggunakan air yang sangat banyak, tidak bisa lagi menggunakan air kecuali banyak air sedikit tidak bisa digunakan. Seperti Rasulullah misalnya dengan satu gayung untuk berwudu. Mandi dengan empat gayung saja, yang kecil seperti nah gayung kalian miliki itu. Itu wudu. Satu gayung. Kalau mandi, mandi besar, empat gayung. Nah, sekarang diterapkan. jaraknya yang penting airnya mudah. Sebagian daerah air sudah beli, dengan harga yang mahal. Ya lihat bagaimana Abu Salamah bin Rahman bin Auf menikahkan putrinya dengan satu mut saja dengan mahar yang murah sehingga ini memudahkan bagi para wanita untuk menikah dan juga para lelaki untuk nah bisa menikah dan juga akan semakin banyak jumlah kaum muslimin. Kalau maharnya sangat mahal, maka perkembangan kaum muslimin semakin sedikit. Banyak orang melakukan homoseksual, yang perempuan melakukan lesbian, banyak kemaksiatan-kemaksiatan dan lain sebagainya. ternyata ini sudah merata di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia, di Saudi pun juga demikian. Ini kalau menikah harus memiliki mobil minimal nomor rumah. Baru bisa menikah sehingga di sana banyak orang-orang yang sudah tua, laki-laki perempuan tidak mampu untuk menikah. Di Yaman juga demikian. An Abi Hurairah Abdurrahman Sahra Ar-Rajih Wad-Dawsil Yamani hafidhu sahabah bal huwa min a'la sahabah kama qala al-imam az-zahabi wal muksiruna fi riwayat al-athar Abu Hurairah jadi li munar wa sun wal habl kal khudri wa Jabir wa zaujatun nabi tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi SAW yang pertama adalah Abu Hurairah al hafaz tabaqatun nudruwatuha Abu Hurairah Fufat orang yang banyak hafalannya ada tingkatan-tingkatan yang paling tinggi adalah Abu Hurairah. Padahal dia bermulazam bersama Nabi SAW 3 tahun. Sebagian mengatakan 4 tahun. 3 tahun bermulazam dengan keriduan Allah kemudian juga usaha yang sungguh-sungguh mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Dan bagaimana dalam satu mahat? Ada mungkin yang sudah tujuh tahun di mahat tapi tidak bisa hafal Quran. Waktunya penuh dengan santai. Tidak pernah merojah banyak tidurnya. Seperti hewan. Nah, banyak tidurnya. Ada tujuh tahun tidak hafal Al-Quran Al-Karim. Ada yang baru belajar setahun sudah selesai Al-Quran. Ada yang separuh. Bertingkat-tingkat sesuai dengan sungguhannya. itulah ini memiliki pengaruh terbesar. Semangat himmah aliyah. Orang yang otaknya biasa dengan semangat yang tinggi itu bisa mengalahkan orang-orang yang cerdas ketika bermalas-malasan. Ini realita. Banyak sekali orang yang cerdas tidak mampu menghafal Al-Qur'anul Karim. Ya orang yang biasa otaknya bisa menghafal Al-Qur'anul Karim. Dzalika fadlullah yutihi man yasha. Itulah karunia Allah Allah berikan kepada hamba-hamba yang Ia kehendaki. Qala Rasulullah SAW Idza nudiya bis salah adbara syaitan walahu durat Jika dikumandangkan adzan untuk salat syaitan lari dan dia memiliki angin keluar angin hatta la yasma al-adzan sampai dia tidak mendengar adzan. Sudah saya sebutkan hadis Abi Syalab al-Salab al-Khushani al-jin thalath asnaf sinfun lahum ajniyah yatiruna fil hawa wa sinfun hayyat wa sinfun yahullun wa yal'anun Namanya jin ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama yang memiliki sayap yang terbang di angkasa dengan cepatnya. Lihat bagaimana Ifrit qala ifrit minal jin ana atika bihi qabla an taqum maqamik. Ifrit mengatakan kepada Nabi Sulaiman, saya akan mendatangkan singgasana Malika Saba dari Yaman sampai Sam itu ditempuh kalau naik unta bisa berbulan-bulan. Saya akan datangkan singgasana sana As-Saba sebelum engkau bangkit dari tempat duduk. Kalau Sulaiman berdiri dari tempat duduknya langsung datang singgasana sana As-Saba. Bagaimana cepatnya lari syaitan Kelompok yang kedua adalah hayat yang kedua Rasulullah SAW, yang kedua adalah uh, ular, jin-jin ya bentuk ular. Supaya uktul al-hayyat. Bunuhlah semua ular. Man khafa ta'rahunna falaysa minna. Barang siapa yang takut dengan upasnya maka bukan termasuk jalan kami. Membunuh semua ular. Allah berbahaya yang ketiga adalah yahulun wa yat'anun, ada yang berdiam diri, berpindah-pindah sebagaimana manusia. Atau seperti binatang. Sehingga kalau kalian nanti merukyah manusia yang kena jin bentuknya demikian. Kadang berbentuk ular. Digerakannya gerakan ular. Kadang berbentuk seperti manusia. Nah, gerakannya seperti pendekar. Nah, kadang berbentuk kera, hewan. Kadang berbentuk harimau. Kadang berbentuk anjing dan lain sebagainya. Kadang juga bisa terbang. Kadang kita rukia langsung hilang, orangnya bawa pergi langsung. Kejadian waktu itu di Cilacap, Ahab Warkom dulu pernah rukia di sana. Nah, langsung dibawa lari kejar tidak tidak ketangkep nah jadi orangnya dibawa lari terbang kita lihat di sini tidak mau mendengarkan azan yang dimasukkan dengan setan di sini adalah setan dari kalangan jin kalau setan kalangan manusia ketika mendengar azan kadang mendekat atau kadang mengajak. suaramu jelek sekali suara beliru. Nah. Jadi demikian keadaannya. Kalau setan kalangan jin lari, tapi kalau kalangan manusia kadang mengejek, kadang mendekat. Oleh itulah setan dari kalangan manusia lebih berbahaya daripada kalangan jin. Setan kalangan manusia dibacakan Al-Qur'an tidak lari. Setan kalangan jin lari. Dibaca dikemanakan adzan, setan jin lari. Setan manusia tidak lari. Orang-orang yang durhaka bisa dikatakan setan. Maka dari ja'alna likulli nabiin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan masing-masing nabi musuh dari kalangan setan. Nah, setan dari kalangan manusia dan jin. Faidah kudia al adan akbal. Maka ketika sudah diselesaikan adan datang. Setan datang lagi begitu selesai adan langsung datang. Faidah suwiba biha kalau dikumandangkan ikomah dengannya adbar lari kembali. Faidah kudia taswib akbal. Jika diselesaikan ikomah maka datang lagi hatta yakhtir baina al-mar'i wa nafsihi sampai mengganggu antara seseorang dan jiwanya yakul syaitan dari kalangan jin mengatakan uzkur kada walkur kada uzkur kada wa kada ingatlah ini ingatlah itu malam yakun yadhkur ya sebelumnya dia tidak ingat hatta yadhallar rajul sampai seorang itu tersesat yang yadri tidak mengetahui kam sholat berapa ia sudah sholat sholatnya artinya, artinya apa terganggu sholatnya tidak mengetahui berapa rokaatnya atau yang ia baca faidha lam yadri ahadukum kam sholat salatan atau arba'an maka jika satu di antara kalian tidak mengetahui berapa sholat yang telah ia lakukan tiga atau empat Falyasjud sajdatain wa huwa jalis, maka hendaknya sujud dua kali dalam keadaan duduk. Saya Sudah jelaskan sebelumnya bahwa kenapa syaitan di sini lari banyak hal yang para ulama sebutkan di antaranya hatta la yashad yaumul qiyamah sampai supaya dia tidak bersaksi pada yaumul kiamat. Tidak mau menjadi saksi nanti pada yaumul kiamat. Dan tidak ada yang mendengar kullu radbin wa yabis illa syahida bihi yaumul kiamah setiap yang nah, basah ataupun kering kecuali nanti akan menjadi saksi pada yaumul kiamat. Sebagai lagi menyebutkan lian al-adan i'lamu bis salah karena azan adalah pengumuman untuk melakukan salat allati min afdalil a'mal yang merupakan amalan yang paling utama ini salat amalan yang paling utama awal ma yuhasabu bil adu yaumil qiyamah as-salah fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Pertama kali yang hisam nanti yang kiamah adalah masalah salatnya. Kalau salatnya baik, ya lainnya akan menjadi baik, akan beruntung berbahagia. Kalau salatnya jelek, maka dia akan rugi dan sengsara. Ini kunci utama. Orang-orang yang sholatnya bagus Insya Allah akan sebagaimana firman Allah inna salat tanha 'anil wal munkar sesungguhnya salat itu bisa menghalangi dari perbuatan keji dan mungkar kalau salatnya tidak bagus aman yang lainnya tidak bagus sehingga ini merupakan kunci utama lihat saja kalau ingin bergabung dengan teman-teman yang baik lihat bagaimana salat jamaahnya bagaimana dia mementingkan sholat apakah dia mementingkan tidurnya atau mementingkan sholatnya kalau sudah sholatnya jelek kita hukumi secara zahir orangnya jelek sudah merupakan kunci itu hubungan dia dengan Allah saja tidak baik apalagi hubungan kepada manusia ya, sebenarnya gampang sekali untuk menilai santri yang bagus santri yang jelek itu gampang aja lihat sholatnya bagaimana sudah cukup Soalnya baik, Insya Allah ini baik. Nah, innallaha yaqulin qata. Semuanya wahyu telah terputus. Faman adra an khairan amanna. Barang siapa yang menampakkan kepada kita kebaikan, kita mempercayai. Jadi kita melihat secara zahir. Nah, tidak melihat secara batin. Zahirnya baik, insyaallah baik. Kita mempercayai. Sebagai lagi menyebutkan lianna fil adzan kalimat tauhid. Karena adzan ada kalimat tauhid. Sementara tauhid yang menjadikan seorang itu mendapat jaminan surga. Perhatikan, perhatikan. Di dalamnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, di dalamnya ada panggilan Allah Akbar. Allah Maha Besar. Di Dalamnya ada panggilan La ilaha illallah. Tidak sembahnya hak yang disebabkan kecuali Allah. Tauhid. Qala iblis fa ahlakani bila ilaha illallah. Banu Adam menghancurkan saya dengan la ilaha illallah. Bumi itu berapa lapis Hamzah? Tujuh mad dalil. Hawa samawat yang tiba kau mata rabbil rahmani minta faud ada. Nah, mana dalilnya tulang barok? Anda Yakub Mana dalilnya menunjukkan bahwasanya bumi itu tujuh lapis? Ayat kami mana dalilnya? Anda Abdullah. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa min minal ardi mithlahun. Yatanazzalul amru bainahun. Di surat apa ini Ibrahim? Eh, enggak dengarkan dong. Eh, Nagas. Abdul Halim. Zat apa tadi? Allahul ladzi khalaqas sama samawati wa minal ardi mithlahun. Yatanazzalul amru bainahum li ta'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Anda Abian. Heh? Sudah sering dihafalkan, lupa anda ya adiknya Ridho ini atolak taib apakah di lapisan kedua ada penghuninya ada penduduknya ada pesawat terbang juga ada benda kira-kira enggak ada dalil enggak ada dalil seandainya nanti lapisan paling bawah ada penduduknya atasnya ada penduduknya penduduknya Bagaimana matahari akan putar demikian? Mataharinya Lalu langitnya di mana kalau begitu? Kalau kita misalnya di paling atas di Bumi yang paling atas Di bawah kita nanti langitnya kemana? Ngelihatnya kemana? Ke bumi apa ke langit? Ke bumi ya enggak? Ini adalah pemahaman yang batin Nah tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau mazhabnya Doraemon mungkin. Nah, tapi saya tidak tahu itu Doraemon kayak apa. Ya. saya belum pernah lihat. Saya mungkin kita ulang kembali tentang fatwa dari Terkadang para wanita mungkin masih bingung Apakah boleh belajar di ma'had Kita bacakan fatwa-fatwa dari para ulama. Yang pertama adalah fatwa dari Syekh Mukbil. Judulnya adalah dalam Ghadul Asritoh La tusafirul mar'ah lil ilmi biduni mahram. Tidak boleh seorang wanita untuk mencapai ilmu, mendapatkan ilmu tanpa mahram. Pertanyaan yang ke-39 disebutkan di sini imra'atun turidu an tadrusa fi Makkah. Seorang perempuan ingin belajar di Makkah. Berarti yang baik. Seorang perempuan ingin belajar di Makkah. Ma Telah diketahui anna abaha ata biha wa tarakaha. Bahwa ayahnya itu mendatangkannya, mendatangkan perempuan tersebut, setelah itu ayahnya meninggalkan. Ditinggalkan perempuan itu sendiri di Makkah. Hal yajuzu laha anta Wata wata wa tatlubal ilma. Apakah boleh bagi perempuan tersebut untuk tinggal sendiri dan mencari ilmu? Ma'ilmi nahuna hunaka amakin mukhassasatun li iqamatin nisa. Diketahui bahwasanya di sana ada tempat khusus tinggalnya para wanita. Tempat khusus tinggal nah bagi para wanita. Al-jawab ini jawaban dari Syekh Mubil Jangan keliru, jangan Syekh Mubil, Mukobil. Nah, banyak kof. Banyak sekali yang nulis Syekh Mubil, Mukobil. Iya. Idza kanat la takhtalid bi ajanib. Kalau tidak am ikhtilat campur baur dengan orang asing ya, dengan laki-laki yang bukan mahramnya wa idan tahat min dirasatiha atalaha abuha jika selesai belajar ayahnya datang min ajli safar dalam rangka untuk bepergian fala yahilu limra'atin an tusafira illa ma'azim haram karena tidak boleh bagi seorang wanita untuk pergi tanpa disertai mahram. Seperti mereka-mereka yang kuliah dan sebagainya. Nah, pergi sendiri ini termasuk yang diharamkan. Apalagi ada ikhtilaf, dan berbaur lagi perempuan. Wahia tadrusu kitab Allah wa sunnah Rasulullah SAW. Dan perempuan tadi belajar Mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW Faalju Allah ba'sa bitarik Aku berharap yang demikian tidak mengapa Nah, tidak mengapa bagi perempuan untuk belajar tanpa mahram di tempat khusus, tempat wanita. Tidak ada ikhtilat di dalamnya. al dalam mamnu'a huwal khalwah. Yang dilarang adalah berduaan atau campur baru dengan yang lainnya. Kalau ayat ayatuan wasafar ini mahram dilarang juga bepergian tanpa mahram. Ini jangan sekali-sekali nanti ada wanita yang pergi sendiri ke Surabaya misalnya yang rumahnya di Magetan atau pergi ke tempat lain yang dihitung sebagai mahram apa sebagai musafir tanpa ada mahram. Bahkan kemadian pun ini sudah dihitung perjalanan. Kalian bisa enam kosor di sana bagi orang yang lima ketan. Pernah Rasulullah SAW mengkosor sholat dalam keadaan rumah-rumahnya masih terkelihatan, rumah-rumah para sahabat masih terkelihatan. Tahu Syekh Mubil siapa? Syekh Mubil itu adalah Syekhnya Syekh Yahya. Gurunya Syekh Yahya, guru kita juga. Sekarang kita ambil fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Nah, ini gurunya Syekh Mukbil. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau hafal Quran sebelum balik. Setelah itu buta. Nah, sebelum 20 tahun sudah buta dan dia menjadi mufti Laam Saudi menjadi mufti yang memberikan fatwa secara umum di Saudi dan dia juga sebagai penasihat pemerintah Saudi gajinya cukup cukup tinggi nah, cukup tinggi gajinya namun gaji beliau tidak pernah beliau ambil namun dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan Hukum iqamatil mar'ati fi wairi baladiha biduni mahram. Hukum tinggalnya seorang perempuan Nah, di negara lain tanpa mahram. Ingat tanggung-tanggung di negara lain. Jadi misalnya wanita di Indonesia tinggal di seluruh di Indonesia. Soali, pertanyaan saya ini perempuan mengatakan an amalil mar'ah wa iqamatiha biduni mahram tentang Nah, kerjaan seorang wanita dan tinggalnya seorang wanita tanpa mahram fi ghairi baladiha di negara lain. Ilman bi annani tadi ketahui bahwasanya saya amal halian fil mamlakah. Saya nah bekerja sendiri di Saudi. Nah, fi makanin kulli nisa dan di tempat yang semuanya itu adalah wanita, di tempat khusus para pekerjaan wanita semua. Wa fil qismi dakhili at-tabil amal. Dan saya tinggal di bagian dalam. Jadi dalam kerjaan tersebut, mengikuti pekerjaan tersebut, saya tinggal di bagian dalam, bukan di bagian luar. Wa aidan kullu nisa dan semuanya alhamdulillah adalah wanita. Walhamdulillah segala puji bagi Allah. La yujad ikhtilat au syai' ya Allah azza wajalla. Tidak ada ikhtilat atau sesuatu yang menjadikan Allah itu murka. Ya, tidak ada ikhtilat kerja tempat khusus wanita. Ini tinggalnya di negara Saudi. Sawaun fil amal au sakan baik itu ketika bekerja dalam kerja ataupun dalam tempat tinggal yang mungkin untuk istirahat atau tidur maka Waqad hawatu istiqdama akhi kama haramin syar'i li walakin lam uwafiq Aku sudah berusaha untuk mendatangkan saudaraku sebagai mahram seperti mahram yang syar'i bagi diriku akan tapi tidak nah Allah tidak memberikan taufik kepada saya di saudaranya yang laki-laki belum bisa datang Fama hukum syar'i fi wad'il hali wa iqamati huna? Maka apa hukum syar'i? Keberadaan diriku ini dan tinggalkan eh, tinggalnya diriku di sini di negara Saudi. Biduni mahram, tanpa mahram. Ilman bi anani. awalan istakhartu Allah azza wa katsiran. Ketahui bahwasanya saya semenjak semula sudah istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, banyak beristikharah kepada Allah qabla huduri ila Sebelum saya hadir di sini. Wa asastu anna Allah yassara li umuran katsirah. Dan aku merasakan bahwasanya Allah memberikan kepada saya kemudahan-kemudahan yang banyak. Dan ini pertanyaan wanita tersebut. Thaniyan wal wad'u fi baladi min hayth al-ikhtilaf wa su'il akhlaq fi majal amal. Keadaan di negaraku di mana di negaraku itu ada ikhtilaf jeleknya akhlak di majalah amal baik itu di tempat-tempat bekerja la yusajjal insan al muslim al multazim al istimrari fi Ala dhaib ala dhau malakartu fama ra'yukum? Tidak mendorong manusia yang muslim yang yang kokoh untuk terus-menerus demikian. Jadi sulit rasanya. Kalau tinggal di negara tersebut, di negaraku yang dalamnya ada istilah di negara kita ini, lo jeleknya akhlak. Bagaimana pendapat dirimu? Ini Jawab dari Syekh Abdul Aziz Al-Bas, "Nasrullah lana walak walaki at-taufiq." Masalah hal-hal kita minta kepada Allah untuk diri kami dan untuk dirimu taufik dan kebaikan keadaan. am hadzal ladzi fa'ati fala ba'sa bihi. Adapun yang engkau lakukan itu tidak mengapa. Nah, ini jawaban dari Syekh Abdul Aziz Bas, tidak mengapa. Tinggal di negara Saudi tanpa mahram tempat kerjanya adalah tempat khusus bagi para wanita. Fa iqamatul mar'ah fi baladin biduni mahram la darara fi wa la fi. Tinggalnya seorang perempuan di negara Nah, di dalam satu negara tanpa mahram tidak ada madarat di dalamnya. Tidak ada dosa di dalamnya. Wala siyama idza kana dzalika la khatra fi. Terlebih lagi kalau tidak ada nah perkara yang membahayakan di dalamnya taliman anal amala bainan nisa'i wa masun anil rijal. Terlebih lagi bahwa pekerjaan itu di antara para wanita. Kerjanya di antara para wanita terjaga dari laki-laki. Mimma abaha Allah azza jal yang Allah telah membolehkannya. Aw fi qismi dakhili baina anisa atau bagian dalam khusus nah, di antara para wanita Kullu hadza la haraja fi, semua ini tidak tidak mengapa, tidak berdosa. Tapi ini jawaban dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Walakin al-mamnu'a safar bi mufadik. Fala tusafiri illa bi mahram. Akan tapi yang dilarang bepergian. Nah, engkau sendiri, engkau ber, nah, pergi sendiri Jangan berpergian tanpa adanya mahram. Wala takdami illa bi mahram, jangan kau datang kecuali dengan mahram. Jangan datang ke Saudi kecuali dengan mahram juga. Tidak sebagaimana para TKW dititipkan ini mahramnya ke badan khusus yang mengantarkan para TKW, nah, tenaga kerja wanita. Ini harus mendatangkan mahram. Fa idza kunti qadimti min biladik bidun mahram fa alayka at-taubah ila Allah wal istighfar wa adam al-auda ila hadha. Jikalau engkau ini sudah datang dari negaramu tanpa mahram, maka bagimu bertobat kepada Allah, beristighfar dan tidak mengulang. Nah, seperti ini, tidak mulai seperti ini kalau sudah terlanjur datang, maka bertobat kepada Allah. Beristighfar dan tidak mengulang lagi. Wa idza aradti as-safar falabud laki min mahram. Dan jika engkau ingin bepergian, maka harus enam ada mahram yang menyertai dirimu. Fasbiri hatta ya'til mahram. Maka bersabarlah sampai datang mahram. Perhatikan baik nanti kalau ada yang protes kalian harus bisa memberikan jawaban. Liqaulin Nabi SAW La tusafir al-mar'atu illa ma'a di mahram Tidak boleh seorang wanita berpergian kecuali disertai dengan mahram Wa intayassar al-mahram min jihatil aqarib Jika memudahkan itu mahram dari karib kerabat Au bi zawad atau dengan pernikahan Fayakunalaka zaujan mahraman fisafar sehingga lam suamimu itu menjadi mahram bagi dirimu ketika melakukan perjalanan. Wal amru fi yadillah maka urusannya di sisi Allah di tangan Allah. Wa alayki an ta'mali ma tastati'in 'inda safar hatta yatawaffar al mahram. Hatta yatawaffar al mahram maka hendaknya kamu bekerja sesuai dengan kesanggupanmu jadi hendaknya engkau bisa berbuat sesuai dengan kemampuanmu ketika melakukan perjalanan. Sampai enam adanya kemudahan datanya mahram di situ. Wa amma iqamatuki al-an bainan nisa wa fi amal mubah fala haraja fi walhamdulillah. Dan adapun tinggalmu sekarang ini itu di, di Makkah di Al-Mamlakah Saudiyah di negara Saudi di antara para wanita dan amalnya amalan yang mubah maka tidak mengapa. Segala puji bagi Allah. Ini fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Bas. Ini kerja, kerja aja antum lihat. Kerja saja itu tidak masalah. Apalagi mencari ilmu terkadang ilmu itu adalah ilmu yang wajib. Setiap ilmu yang diamalkan itu menjadi wajib untuk dicari. Ini perlu diperhatikan. Setiap ilmu yang diamalkan maka wajib untuk diketahui. Salat misalnya harus bisa mengetahui bagaimana salat yang benar. Tidak hanya salat seperti mbah-mbahnya. Nah, rukuk ya begitu. Nah, bacanya apa Allah alam. Nah, masalah zakat misalnya seorang melihat harta benda harus tahu juga tentang ilmu zakat. Puasa juga demikian wajib bagi manusia yang sudah balik mukallaf untuk melajari tentang puasa. Demikian pula ibadah haji bagaimana kita melakukan ibadah, melakukan ibadah haji. Termasuk juga mengetahui tauhid uluhiyah, rubiyah, asma wa sifat. Ini perkara yang wajib harus diketahui. Termasuk diketahui juga Mencontoh Rasulullah SAW ini perkara yang wajib. Nah, jadi harus belajar. Tidak belajar berdosa. Kita lihat sekarang fatwa dari Nam Syekh Said Sabit. kemudian yang direkomendasi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Al-Bani. Kita lihat di sini khurujul mar'ati li talabil ilm. Keluarnya seorang wanita untuk mencari ilmu. Kita lihat nanti dalam fikih sunnah jilid 2 halaman 469. Idza kana al-ilmu alladhi tatlubuhu al-mar'atu mafrudan 'alayha jika ilmu yang hendak dicari oleh seorang perempuan tersebut adalah ilmu yang fardu, ilmu yang wajib, di sini talik oleh Syekh Albani al-ilmu fard, ilmu yang yang wajib, yang fardu wal ilmu bil amal. Jadi ilmu yang digunakan untuk beramal. Alladzi faradallah, ya Allah telah mewajibkannya. Lianna kulla ma faradallah amalah farada nam al-ilma bihi. Karena setiap ilmu yang Allah wajibkan untuk beramal, maka wajib juga untuk berilmu. Dengan itulah jangan merasa nah, sudah cukup ya sudah cukup lah saya sudah belajar tauhid nah sebagaimana sebagian ummahat belajar tauhid kemudian tidak belajar sholat, tidak bisa membedakan mana darah haid nifas nah tidak tahu juga bagaimana mendidik anaknya dan sebagainya dan nah, bahkan kewajiban untuk mendidik anak jadi kalau ilmu yang yang fardu untuk dicari oleh seorang perempuan tersebut wajib ala zawj ayu alimaha iya maka wajib bagi suaminya untuk mengajarinya ini sebenarnya adalah tugas suami maka suami jangan blow on nah jadi hendaknya suami ar-rijalu qawwamun al nisa. Ya laki-laki itu pimpinan bagi wanita, pun sebaliknya. Jadi yang lebih berilmu adalah yang perempuan. Lihat melihat dalam takrib. Kalau lihat Sahih Bukhari, nggak ada satupun nah perempuan yang kita sebutkan ya enggak. Kecuali nanti Aisyah dan Salamah dari dari awal para masa Imam Bukhari semuanya laki-laki, enggak ada yang perempuan. Nah, enggak ada yang perempuan. Enggak sebutkan. Kecuali nanti dari sahabiah baru ataupun dari tabi. Nah, apa Nah, tabi'in. Sekarang ada. Nah, ini pada asalnya. Jadi wajib bagi suami untuk mengajari istrinya. Idza kana qadirun ala ta'al adat ala ta'lim, kalau suami ini mampu untuk mengajarkan. Fa idza lam yafal. Jadi kalau suaminya itu tidak melakukannya, tidak bisa mengajarkan wajib alaiha an takhrud haitsul ulama, wajib bagi perempuan tersebut untuk keluar menuju ulama. Belajar mencari ilmu kepada ulama. Majelis ilmu dan majelis-majelis ilmu harus keluar. Ini kalau memang suaminya tidak mampu mengajar. Nah, masa perempuan yang suruh nah urusannya hanya masak malak apalagi <laughs> M berapa itu nah, nggak ada lain nah Ya harus tahu. Nah, eh, salatnya bagaimana, didik anaknya bagaimana, puasanya bagaimana harus tahu. Lai ta'alum ahkam diniha. Ya untuk melajari hukum-hukum agamanya ini ya, harus. Walau min wairi idni, walaupun tanpa izin suaminya. Ya lihat, walaupun tanpa izin suami. Kalau emang suaminya tidak bisa mengajar apalagi ilmu yang wajib ini perempuan yang harus berupaya untuk mencari ilmu. Amma idza kanat zaujah alimah. Ini kalau istrinya ini alimah, pandai, pinter, berilmu. Bima faradallahu 'alaiha min ahkam. Apa-apa yang Allah wajibkan baginya itu dari hukum-hukum. Au kanat au kana zauj mutafaqihan fi dinillah atau suaminya fakih dalam agama Allah. Istrinya pinter, suaminya fakih. Wa qama bi ta'limiha dan dia bangkit untuk mengajari istrinya. Fala fil khuruj ila talabil ilm. Maka tidak ada hak bagi perempuan tersebut untuk mencari ilmu, keluar mencari ilmu illa bi kecuali dengan izin suaminya. Itu kalau suaminya bisa mengajar, suaminya adalah fakih. Atau perempuan tadi sudah berilmu. Nah, sudah sip, nah, bilang udah hebat maka tidak boleh keluar kecuali dengan izin suami coba kalian lihat di sini kalian tidak perlu izin apalagi suami yang tidak bisa mengajar istrinya bagaimana mengajar ilmu tidak punya nah hanya berupaya untuk semangat mencari ilmu Imam Ahmad ketika ditanya, "Ila mata tatrul ilm?" Qala ilal mamat. Sampai kapan kau mencari ilmu sampai mati? Tidak ada istilah terlambat belajar. Abu Hurairah untuk melihat Abu Hurairah sudah tua baru masuk Islam. Semangat belajar bisa melebihi sahabat yang lainnya. Imam Ibn Hazm sebagai menyebutkan umur 39 tahun baru kenal Nah tentang Islam yang hakiki Dalam mencari ilmu sehingga menjadi imam yang besar Ahmad bin Ibrahim bin Al-Qannai Belajar ketika umur 30 tahun Kesungguhan yang luar biasa Sehingga ilmunya pun sangat tinggi Banyak sekali Jullu sahabah Mayoritas para sahabat itu Kenal Islam ketika sudah dewasa berarti kan berarti kan Mayoritas para sahabat sebagaimana disebutkan dalam uh, nah, Fathul Bari bahwa dulu sahabat, mayoritas para sahabat itu belajar ketika sudah tua. Yang itulah berupaya untuk sungguh-sungguh lihat Abu Talha menikah dengan Ummu Sulaim. Syaratnya apa? Masuk Islam. Saya itu lihat bagaimana Abu Talha semangat dalam mencari ilmu. Fatwa di Syekh bin Bas ini ada di Fatwa An-Nabar wal Khawah wal Ikhtilaf. Nah. Ini kumpulan fatwa dari para ulama. Di sini ada Syekh Muhammad bin Salim Utsaimin, ada Syekh Ibn Jabrin. Nah. Banyak sekali fatwa-fatwa para ulama di sini. Apakah boleh kita buka isnad? Isnad sekarang ifsad, merusak aja. Dulu Abu Yahya itu yang baru kenal fitnah kita gitu kan, daurah di Jakarta, berjumpa kita waktu itu. Belum membuat isnad waktu itu. Kita rekomendasi banyak tulisan-tulisan kita masuk ke sana, rekaman-rekaman kita masuk ke sana. Tapi sekarang tidak tahu diri. Ada orangnya belum bisa apa-apa itu. Sama orang internet itu rata-rata orang yang tidak bisa. Ngabul ngawur, sama. Junaid Surabaya juga begitu. Firman Hidayat kesini mau belajar tamhid. Nah, itu juga ngurusi internet dan lainnya banyak sekali. Yang termasuk Abu Yahya di sini. Tidak punya kapasitas keilmuan. Rata-rata bukan berarti semuanya rata-rata. Anda punya kerjaan, kerjanya hanya main HP Oh, plus sana, plus sini, camat sana, camat sini. Kalau saya kata jahil kalau khilaf kalau orang bodoh itu diam kan sedikit perselisihan. Yang buat rusak mereka-mereka ini, orang-orang yang bodoh ini semakin rusak keadaannya. Kecuali nanti kalau mereka mendapat arahan dari asatid yang memang dipercaya, dari rekomendasi, itu baru bagus. Coba lihat ada website yang mengkafirkan Syekhul Islam Taimiyah. Itu melihat Salafiyun dikafirkan Mana buktinya pengafirannya? Man qala li akhi ya kafir Walam yakun kadzalik illa ara alaih. Barang siapa mengucapkan saudaranya kafir ternyata tidak benar tuduhannya akan kembali ke kafir itu kepada dirinya yang menuduh tersebut. Bagaimana perasaan Ustadz ketika Idul Fitri di Yaman? Kalau di awal-awal agak sedih memang karena tidak ada lah makanan yang bisa menghibur. Tapi kalau di akhir-akhir ya orang banyak paling banyak saya itu diundang. Nah, bulan Ramadan aja sampai kadang sehari diundang tiga orang ya orang yang undang tiga, nah, tiga kali. Pernah saya Ramadan kemarin sebelum saya pulang itu hanya lima hari tidak diundang. 25 hari diundang karena dari double. Nah. musim anggur misalnya saya nggak ngetang tang tanggung, suruh datang kebun bawa koni, nah. pulang. Nah, anggur penuh, delima, nah, dan lain-lainnya. Orang itu beli anggur kalau saya ngeringkan anggur. Nah. Itu kenikmatan. Tapi tidak lama. Nah. Apakah dob halal? Halal bila sekin waraib. Jelas hadisnya. Sahih Bukhari Muslim. Dob halal bila sekin waraib. Tidak ada keraguan sama sekali. kita dulu pernah mencuri atau makan makanan haram. Sekarang kita bertobat bagaimana? Kembalikan. Kembalikan curiannya. Kalau tidak diketahui orangnya, eh, barang yang dicuri tersebut, maka diberikan kepada ahli warisnya. Nah, diketahui lagi diniatkan untuk sedekah. Sedekah untuk orang yang hartanya dicuri tersebut. Itu kalau pernah mencuri atau makan barang haram.